Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah Kaum muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-31 Yaitu bab yang berbicara tentang Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Azza wa Jalla termasuk ibadah yang sangat agung. Ibadah hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati seseorang yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam hati seseorang ada kecintaan kepada Allah berarti dia sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah cintanya tersebut dan ini termasuk sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis sahih diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan mata sa'ah kapan hari kiamat Orang Arab Badui menanyakan kepada Nabi SAW kapan hari kiamat. Maka Nabi SAW tidak menjawab. Karena Nabi nggak tahu kapan hari kiamat. Malaikat Jibril pun nggak tahu. Malaikat yang paling mulia. Seluruh malaikat tidak tahu. Itu termasuk perkara gaib yang Allah tidak beritahukan kepada seorang pun. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil gaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Malaikat pun tidak tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Jadi sama-sama enggak tahu. Nabi SAW tidak tahu, Beliau adalah makhluk yang paling mulia dan nabi yang paling mulia. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Malaikat yang paling mulia tidak tahu kapan hari kiamat. Oleh karena itu, ketika orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat?" Nabi SAW tidak menjawab. Nabi hanya balik tanya. "Wa ma'adatta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi ini yang paling penting jemaah sekalian. Apa persiapan kita? Menghadapi hari kiamat ini yang paling penting. Lalu orang itu menjawab, Hubbullahi wa rasulih. Yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahabba." Engkau anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dibangkitkan bersama beliau. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia akan dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada satu kalimat setelah masuk Islam yang lebih aku sukai setelah Islam itu sendiri, setelah nikmat Islam. Tidak ada satu kalimat yang lebih aku sukai daripada kalimat ini. Maka kata beliau, aku cinta kepada Nabi SAW, aku cinta kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seluruh para sahabat yang soleh, kata Anas, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Amalan mereka begitu hebat, amalanku tidak seperti mereka tapi aku cinta kepada mereka. Maka aku ingin dibangkitkan bersama mereka. Maka jemaah sekalian, mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibadah yang sangat agung dan bekal terbaik seorang hamba untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk nikmat dari Allah beribadah kepadanya dengan sesuatu yang sangat mudah yaitu hanya memiliki cinta di dalam hati. Seorang yang memiliki kecintaan dalam hati berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Makin kuat cintanya kepada Allah, maka berarti makin besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat penting menumbuhkan kecintaan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jemaah sekalian? ada dua hal yang paling penting. Yang pertama mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik. Allah yang maha besar nikmatnya kepada kita. Maka kita kenal Allah. Makin kita kenal Allah, kita akan semakin cinta kepadanya. Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di situ terkandung kebaikan-kebaikan yang besar yang menunjukkan Allah sangat baik kepada manusia. Kemudian yang kedua, lihatlah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan melimpah ruah diberikan kepada kita. Maka apabila kita perhatikan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini, kita akan semakin cinta kepada Allah. Karena apabila kepada manusia kita sangat cinta kepada mereka apabila mereka baik kepada kita, tentunya kepada Allah kita harus lebih cinta lagi. Karena Allah yang lebih baik atas kita dari siapapun juga. Allah yang lebih baik terhadap kita lebih dari siapapun juga. Bahkan semua kebaikan orang kepada kita itu adalah bagian dari kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka dari itu wajib kita lebih mencintai Allah melebihi siapapun karena Allah yang maha baik, yang paling baik untuk kita. Jadi subhanallah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menghamba kepadanya. Hanya dengan rasa cinta di dalam dada kita sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati kita adalah rasa cinta kepada Allah. Bahkan jemaah sekalian, semua ibadah haruslah dibangun di atas dasar kecintaan. Semua ibadah haruslah dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita cinta kepadanya. Dan juga karena kita berharap rahmatnya dan takut azabnya. Inilah tiga pilar ibadah kita beribadah kepada Allah dengan tiga pilar ini. Karena cinta kepadanya, karena mengharap rahmatnya, dan karena takut azabnya. Dan inilah susunan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ mengandung kewajiban mencintai Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita mencintai Allah melebihi siapapun. Kemudian di dalam Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka wajib bagi kita mengharap kasih sayang Allah, mengharap rahmatnya. Kemudian dari ayat Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan yang maha mampu membalas kita. Maka di situ terkandung kewajiban takut kepada Allah atas balasannya terhadap para pelaku dosa, yaitu azabnya yang sangat pedih. Jadi susunan surat Al-Fatihah mengandung tiga pilar ibadah ini. Alhamdulillahirabbil alamin terdapat cinta kepada Allah Ar-Rahmanir Rahim, terdapat harap kepada Allah Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, terdapat takut kepada Allah. Barulah kemudian ia kena budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya hanya kepadamu kami beribadah dengan tiga sifat yang terkandung di dalam tiga ayat sebelumnya. Jadi jemaah sekalian, tiga amalan hati ini merupakan pilar ibadah, pilar-pilar ibadah. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Pada kesempatan ini, kita membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik tersebut. Walau taral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul azab. Seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim tersebut tatkala mereka melihat azab bahwasannya kekuatan seluruhnya milik Allah dan bahwasannya Allah maha keras azabnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik dahulu. Salah satu kesyirikan mereka yaitu mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Hal apa tandingannya? Dalam hal cinta dalam hal mencintai. Ya. Jemaah sekalian, kalau ada saudara kita yang tertidur di majelis ilmu, kita bantu bangunkan. Ya. Jangan biarkan setan menguasainya di majelis ilmu. Ya. Bantu dibangunkan. Cubit sedikit nggak apa-apa. Ya. Asal jangan keras-keras cubitnya. Hmm. Bantu dibangunkan. Kalau ada yang tertidur di majelis ilmu, bantu dibangunkan. Ya. Jangan biarkan setan menguasainya. Hmm. Jadi ayat ini dijelaskan para ulama berbicara tentang salah satu kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Yaitu syirik dalam cinta. Seperti apa bentuknya? Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Artinya mereka mencintai makhluk seperti kecintaan mereka kepada Allah. Maka ini disebut telah menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan karena mereka menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada makhluk-makhluk tersebut. Jadi inilah salah satu kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Yaitu menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada makhluk. Sama kadarnya. Ini adalah syirik orang-orang jahiliyah dahulu. Cinta mereka kepada makhluk sama dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka masih mencintai Allah. Tapi kecintaan mereka kepada makhluk sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syirik. Apalagi kalau makhluknya lebih dia cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak sedikit pun dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tiga tingkatan mereka. Tiga tingkatan kekufuran dalam cinta. Yang pertama sama cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah. Yang kedua, cintanya kepada makhluk lebih besar. Dan yang ketiga, dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Maka berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan barang siapa yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah maka dia telah terjerumus di dalam syirik kecintaan. Syirik kecintaan. Maka apatah lagi kalau seseorang lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta kepada Allah sedikit pun. Dan ayat ini mengandung ancaman yang keras. Allah katakan mereka adalah orang-orang zalim mereka adalah orang-orang zalim. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kezaliman apa? Syirik itu juga adalah kezaliman. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat ke-13, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu mempersekutukan Allah karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Maka jelaslah ayat ini menegaskan kepada kita bahwa inilah salah satu kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kemudian Allah kabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Maksudnya lebih kuat daripada orang-orang musyrik tersebut. Kenapa demikian? Karena cinta mereka kepada Allah adalah kecintaan yang terbagi. Terbagi kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan kaum mukminin kepada Allah adalah kecintaan ibadah, kecintaan yang tidak terbagi kepada sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran penting. Yang pertama, cinta kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung. Yang kedua, menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk adalah syirik. Dan lebih parah lagi, kalau seseorang lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah atau bahkan dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta kepada Allah sama sekali. Kemudian pelajaran berikutnya, sifat orang-orang yang beriman adalah sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada kita mencintai Allah merupakan ibadah yang sangat agung karena Allah menyatakan itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Itu adalah sifat orang-orang yang beriman yaitu cinta kepada Allah bahkan sangat kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, apakah orang yang mencintai Allah itu juga dicintai oleh Allah? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Orang yang cinta kepada Allah belum tentu dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan cinta Allah harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Apa syaratnya? Mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang musyrik juga masih cinta kepada Allah. Jadi bukan berarti mereka itu benci kepada Allah tidak. Ada yang benci kepada Allah, marah kepada Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah, tapi enggak semuanya. Allah berbicara di sini tentang orang-orang musyrik jahiliyah. Ternyata mereka masih cinta kepada Allah. Mereka mengenal Allah, Jangan tanya lagi mengenal Allah. Sudah pasti mengenal Allah. Juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata Allah murka kepada mereka. Allah sangat benci kepada mereka. Walaupun mereka cinta kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, Allah turunkan satu ayat di mana ayat tersebut dinamakan sebagai ayat ujian. Ujian apa artinya? Ujian kecintaan. Ayat berapa itu jemaah sekalian? Ayat yang Allah turunkan kata para ulama ini ujian kecintaan. Ayat tentang al-mihnah, ujian kecintaan. Yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, disitulah ujiannya. Benar atau tidak cintanya. Jadi, percuma saja kita mengaku cinta kepada Allah, kalau Allah tidak cinta kepada kita, nggak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepadanya dan murka kepadanya. Ayat apa itu jemaah sekalian? Surat Ali Imran ayat ke-31. Itu yang disebut para ulama sebagai ayat ujian kecintaan. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah syaratkan untuk mendapatkan cinta Allah harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita ingin mengukur cinta Allah kepada kita, ukurlah sejauh mana kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setinggi-tinggi ajaran beliau, sebesar-besarnya ajaran beliau adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Inilah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi. Ittiba kepada Nabi SAW yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa kesyirikan. Kemudian kita beribadah sesuai petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berakhlak bermuamalah seperti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cara mengukur cinta Allah kepada kita. Lihatlah sejauh mana kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam keimanan, dalam akidah, dalam keyakinan, dalam tauhid, kemudian dalam ibadah, kemudian dalam akhlak, di dalam hubungan kita dengan orang lain, terutama dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan guru-guru kita, dengan masyarakat kita. Lihat sejauh mana kecintaan Allah kepada kita pada sejauh mana ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, enggak otomatis. Kalau seseorang itu cinta kepada Allah, kemudian Allah cinta kepadanya. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah sangat cinta kepada Allah, tetapi Allah murka kepada mereka karena mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pokok ajaran beliau yaitu tidak mentauhidkan Allah dan tidak menjauhi dosa kesyirikan. Iya. Ayat yang mulia ini juga mengandung ancaman keras bagi orang yang mempersekutukan Allah. Allah katakan mereka adalah orang zalim dan Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita kekuatan seluruhnya milik Allah. Namun banyak orang menyadari itu nanti di akhirat kelak. Saat ini dia mengira orang-orang kafir itu yang lebih kuat daripada umat Islam. Kemudian dia bergabung dengan orang-orang kafir. Dia bersikap loyal kepada mereka karena dia mengira merekalah yang lebih kuat daripada umat Islam. Padahal Allah Azza wa Jalla yang lebih kuat. Walaupun Islam lemah, tapi um- Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada umat Islam kalau mereka berpegang teguh dengan ajaran yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak membahayakan tidak membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Jadi usaha-usaha orang kafir untuk memudaratkan kaum muslimin sama sekali tidak membahayakan kita. Sama sekali tidak membahayakan kita. Kalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan Allah dan sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan yang Allah takdirkan untuk kita. Dan selalu bertakwa kepada kepada Allah. Ini kata Allah dua kunci. Maka tidak akan membahayakan kalian makar-makar orang kafir itu sedikit pun. Sedikit pun nggak ada bahaya bagi kita. Jangan terlalu kita takut dengan usaha-usaha mereka. Walaupun sudah jelas-jelas kelihatan. Mereka sudah susun rencana, mereka sudah bikin ini, bikin itu. Bahkan mereka sudah membantai kaum muslimin di sebagian negeri. Contohnya sekarang di Rohingya. Ini saudara-saudara kita kaum muslimin. Patut kita doakan. Jangan lupakan mereka dalam doa kita. Minimalnya doa kalau kita bisa bantu dengan harta, maka kita bantu dengan harta. Kalau kita bisa bantu secara fisik, kita bantu dengan fisik kita. Tetapi minimalnya adalah kita doakan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut beliau adalah orang-orang yang lemah dahulu. Sedangkan Fir'aun adalah seorang raja dengan pasukan yang sangat kuat sekali. Pasukan yang luar biasa kekuatannya. Tetapi dengan doa Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya, Allah dengan mudahnya memusnahkan dan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jangan lupakan jemaah sekalian. Doakan saudara-saudara kita yang terzolimi. Ini termasuk kewajiban kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. mas'al mu'minina fitawadihim tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim Masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, seluruh anggota tubuhnya akan ikut rasa sakit, akan ikut merasakan sakit sehingga tidak bisa tidur dan demam. Juga sabda Nabi saw, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka wajib bagi kita menolong saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Tidak boleh kita menolong orang dibatasi dengan batas-batas negara. Dibatasi dengan nasionalisme sempit apa artinya nasionalis, nasionalisme sempit? Nasionalisme yang dibatasi oleh batas-batas negara. Itu namanya nasionalis, nasionalisme sempit. Kita menolong orang dari manapun dia berasal, dimanapun dia tinggal, apalagi dia seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Tidak boleh dibatasi oleh batas-batas negara. Dimanapun kaum muslimin, di negara manapun dia tinggal, mereka adalah saudara-saudara kita, wajib kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi nggak ada bedanya. Orang muslim di Myanmar, di Rohingya, di Syria, di Palestina dengan orang muslim di Indonesia nggak ada bedanya. Semuanya saudara. Semuanya adalah saudara. Orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Maka wajib bagi kita menolong saudara-saudara kita yang dizolimi semampu kita. Dan juga kita memetik pelajaran bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin. Itu sudah peringatan dari Allah. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tetabi amillatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Latajidanna ashaddan nasi adawata lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Benar-benar engkau akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik penyembah patung, penyembah berhala, kaum Buddha yang ada di Myanmar, yang mereka di sini minoritas sedikit sekali, tapi kita tidak pernah mengganggu mereka. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Rohingya. Ketika mereka berkuasa, para penyembah patung, para penyembah berhala itu, mereka membantai kaum muslimin. Itu sudah peringatan dari Allah. Sebenarnya kita nggak perlu nggak nggak perlu terlalu heran. Karena itu sudah peringatan dari Allah. La tajidanna asyaddan nasi adawata lilladzina amanul yahud ladzina asyraku. Sungguh benar-benar kata Allah, engkau akan dapatkan yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu. Jemaah sekalian, kalau saja akal mereka bisa hilang ketika mereka menyembah selain Allah, akal mereka hilang. Akal mereka tidak digunakan. Makanya Allah mengatakan, "Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila." Tidaklah mereka itu yang menyembah selain Allah Kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa jemaah sekalian? Lebih sesat daripada binatang ternak? Karena akalnya tidak dia gunakan. Binatang ternak gak punya akal. Tapi mereka punya akal. Namun mereka menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah katakan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Juga Allah katakan. Atak budu namatan hitun. Apakah kamu menyembah Patung yang kamu pahat sendiri. Ini kalimat untuk mengajak mereka berpikir. Nggak masuk akal. Patung kamu pahat sendiri, kamu sembah. Jadi kalau akalnya sudah hilang di situ, maka jangan heran kalau akal mereka hilang di dalam memperlakukan orang lain. Di dalam memperlakukan orang lain. Di zaman yang sudah modern ini katanya, di zaman orang-orang sudah beradab ini katanya, orang-orang yang sudah punya akal lebih maju dibanding orang-orang dulu. Ternyata ada pembantaian terhadap kaum muslimin, pembantaian yang sangat keji. Wanita, anak-anak, naudzubillah, dibantai. Siapa yang membantai? Orang yang berseragam tentara. Dibantu orang yang berseragam pen, pendeta apa namanya Buddha. Subhanallah. Ini di masa modern, katanya orang sudah beradab, orang sudah lebih pintar, lebih berakal. Jadi jangan heran kalau akal mereka itu sudah hilang Ketika mereka menyembah kepada selain Allah, sudah hilang akalnya. Jangan heran kalau terjadi pembantaian di abad modern ini. Di zaman yang katanya orang-orang sudah pintar. Jadi seharusnya kita memetik pelajaran. Itu sudah sifat orang-orang kafir. Dan Allah mengatakan, وَمَا تُخْفِي suduruhum akbar. Dan kebencian yang disembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar. Jadi apa yang kita saksikan, berupa celaan caci maki terhadap kaum muslimin, bahkan pembantaian, itu belum ada apa-apanya. Kata Allah, yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar. Ya, kalau mereka bisa habisi seluruh umat Islam di seluruh dunia, maka itulah yang mereka inginkan. Jadi jemaah sekalian, jangan pernah kita percaya kepada orang-orang kafir. Jangan pernah kita jadikan mereka sebagai kawan setia, sebagai pemimpin, sebagai wali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain. Siapa di antara mereka siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekedar ikut-ikutan gaya mereka sudah diharamkan keras dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Antama aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada mereka, naudzubillah, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau kita cinta kepada Nabi saw dan para pengikut beliau, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka walaupun kita lemah, kita tak sanggup beramal seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau yang sejati. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Ustaz mau tanya Mengenai bagaimana sikap kita sebagai muslim Melihat e, misalnya ada kawan kita yang dia bersifat seperti orang munafik Islam tapi membenci sunnah Rasul Islam tapi membenci Islam itu sendiri Dan nah, sikap kita itu bagaimana seharusnya Karena terkadang sebagai manusia kita mempunyai sifat yang apa sifat yang ingin melakukan sesuatu gitu kepada mereka tapi bagaimana sebagai seorang muslim yang baik untuk melakukan, uh, eh, menyikapi hal tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kewajiban kita yang paling utama adalah memberi nasihat, berdakwah. Karena membenci satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekafiran. Ini enggak main-main jemaah sekalian. Pelakunya murtad keluar dari Islam. Dikatakan para ulama man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an Barang siapa yang membenci satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah ajaran itu dalam Al-Qur'an ataukah dalam hadis Barang siapa yang membencinya maka dia kafir walaupun dia amalkan sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat ini enggak main-main ini lebih besar dosanya dibanding orang yang tidak mengamalkan. Dibanding orang yang tidak mengamalkan. Contohnya jemaah sekalian, orang yang tidak puasa. Beda dengan orang yang benci syariat puasa. Beda. Orang yang tidak puasa, dia disebut orang fasik, pelaku dosa besar. Orang yang benci syariat puasa, dia disebut orang kafir. Pelaku kekafiran. Walaupun dia puasa, nggak ada pengaruh. Walaupun dia puasa, dia tetap kafir. Jadi hati-hati. Syariat Allah adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dalam surat Muhammad, kata Allah, mereka itu kafir karena mereka benci apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan seluruh amalan mereka. Apa yang Allah turunkan kepada kita jemaah sekalian? Semua yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, semua syariatnya, itulah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik syariat itu ada dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Maka siapa yang membenci satu ajaran Islam, satu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu sunnah beliau, dia kafir. Dan amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun Kebencian di sini kata para ulama maksudnya benci kepada syariat. Karena ada juga benci yang sifatnya tabiat. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu dibenci oleh kamu. Apa yang kita benci? Berperang. Karena fitrah manusia nggak suka perang, nggak suka ribut. Makanya orang yang suka ribut sudah nggak sesuai fitrah. Ya. Fitrah manusia itu nggak nggak suka ribut, nggak suka perang. Tetapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, tidak boleh kita membenci syariat jihad. Barang siapa membenci syariat jihad, maka dia kafir. Itu belum dia memperolok-olok. Kalau memperolok-olok, lebih besar lagi kekafirannya. Baru sebuah kebencian dalam hati. Kebencian dalam hati terhadap syariat Allah, termasuk jihad. Maka dia kafir. Ya. Kita nggak suka perang, bagus. Tapi nggak boleh kita menolak syariat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wanita yang benci di poligami, Kafir atau tidak? Ya. Kalau kafir mungkin hampir semuanya jadi kafir. Ya. Ini juga dilihat apa yang dia benci. Kalau yang dia benci adalah karena dia tidak mau dimadu, ya maunya diracun kali, ya. dimadu nggak mau. Maka ini sifatnya tabiat. Ini juga tabiat wanita. Ya, ini tabiat wanita. Kalau tabiat laki-laki sebaliknya. Ya. Mau madu. Ya. Itu tabiat laki-laki. Aneh kalau laki-laki menentang poligami. Ya. Perlu dipertanyakan kelelakiannya. Ya. Tabiat wanita sebaliknya nggak mau dimadu. Tetapi dia tidak boleh membenci syariat poligami. Membenci di poligami boleh. Itu tabiat wanita. Nggak mungkin kita katakan kafir, karena sudah tabiat dia. Tabiat sifat dasar wanita. Tidak mau dipersekutukan. Ya. Harusnya ditauhidkan. Ya. Tapi kalau dia benci syariat poligami, maka dia kafir. Walaupun akhirnya dia mau dimadu. Karena nggak pingin pisah dengan suaminya, ya sudahlah, nikah saja. Mau akhirnya. Tapi dalam hatinya, dia benci syariat poligami. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Jadi di sini ada dua jenis kebencian. Benci yang sifatnya tabiat dan benci terhadap syariat. Yang kafir itu adalah benci terhadap syariat. Iya. Maka kewajiban kita tentu menasihati. Jelaskan kepadanya. Ini enggak main-main kamu benci syariat. Apalagi sampai memperolok-olok. Kalau sampai memperolok-olok, menghina, merendahkan ajaran syariat, ini juga kekafiran. Lebih parah lagi. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mempermainkan, kalian menghina, memperolok-olok, menjadikannya sebagai bahan candaan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi ini lebih dahsyat lagi pengkafiran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kewajiban kita memberi nasihat, memberikan pemahaman. Hanya saja kadang kita beri nasihat kurang dipahami oleh saudara kita. Kenapa? Bekalnya kurang. Ya, sampaikan ayat, sampaikan hadis. Biar saudara kita paham. Iya. Wallahu alam. Ada yang lain silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada aliran yang terlalu cinta kepada Allah sehingga mengabaikan yang harap dan takut. E, bagaimana porsi cinta Allah kepada aliran itu? Bagaimana Pak? Ada aliran yang hmm. saya tidak sebut namanya. Dia sangat cinta ya tasawuf. Sangat cinta, terlalu cinta kepada Allah sehingga mengabaikan takutnya, ah, harapnya. Iya. Bagaimana Allah cinta kepada Baik. aliran tersebut? Jadi jemaah sekalian, Tadi sudah kita jelaskan bahwa cinta kepada Allah merupakan ibadah dan merupakan salah satu pilar ibadah. Ada pilar ibadah yang lain yaitu harap dan takut. Di antara dalilnya adalah surat Al-Fatihah yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam Alhamdulillahirabbil alamin terkandung cinta. Di dalam Ar-Rahmanir Rahim terkandung harap. di dalam Malik Yomiddin terkandung takut. Baru kemudian ia kena buduh. Maka itu bermakna kita beribadah kepada Allah dengan tiga sifat yang disebutkan sebelumnya. Juga ada dari lain, yaitu surat Al-Isra ayat ke-57. Allah mengatakan, Ula'ika alladhina yadu'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Allah mengatakan tentang para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Kata Allah, para nabi dan rasul yang mereka sembah, yaitu yang disembah oleh orang-orang Nasrani, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, ibunya seorang wali Allah. Kemudian Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Kemudian para jin yang soleh. Ini juga termasuk makna ayat ini. Jadi para jin itu, para jin itu tadinya disembah oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian jin itu masuk Islam. Dan mereka menjadi para jin yang soleh. Maka mereka itu kata Allah, sifat mereka, ia bertaguna ila rabbihimul wasilah. Para nabi dan rasul dan para wali itu, wali dari kalangan manusia maupun wali dari kalangan jin, ia bertaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka berusaha mengamalkan ketaatan agar semakin dekat kepada Allah ayuhum akrab mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ini menunjukkan cinta mereka kepada Allah dan usaha mereka untuk meraih cinta Allah mereka ingin dekat dengan Allah karena mereka cinta kepada Allah dan mereka melakukan amal soleh untuk mendapatkan cinta Allah kemudian perhatikan jemaah sekalian lanjutan ayat Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Ini dalil lain. Surat Al-Isra ayat ke-57. Dalil lain yang menunjukkan tiga pilar ibadah ini. Cinta, harap, dan takut. Enggak boleh berpisah. Bagaimana kalau terpisah dari dalam diri seseorang? Maka ulama mengatakan, apabila seseorang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta, tidak ada atau sangat kurang rasa takut dan harap. Ini adalah kaum sufi ekstrim. Mungkin nggak semuanya, tapi orang-orang yang ekstrimnya. Iya, kaum sufi ekstrim. Mereka beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta. Sampai-sampai ada di antara mereka mengatakan, saya nggak apa-apa masuk neraka. Karena saya nggak mengharapkan masuk surga, saya juga nggak takut masuk neraka. Naudzubillah. Saya hanya beribadah berdasarkan cinta. Nggak apa-apa kalau Allah memasukkan saya dalam neraka. Yang penting Allah cinta atau Allah ridho. Ini juga kebodohan. Nggak mungkin Allah cinta atau Allah ridho lalu dia dimasukkan ke neraka. Ya. Dalam hadis Qudsi, dalam riwayat Bukhari, Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi kalau seseorang itu dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah, pasti dia masukkan ke dalam surga. Ya, kata mereka, nggak apa-apa masuk neraka. Yang penting Allah ridho atau Allah cinta. Ya, ini kebodohan. Dan mereka anggap itu satu keikhlasan. Ikhlas itu semata-mata cinta kepada Allah, ibadah nggak harapin surga dan tidak takut neraka. Ini juga kesalahan fatal. Ikhlas itu maknanya jemaah sekalian mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Itu arti ikhlas. Bukan semata-mata tanpa pamri tidak tidak mengharap balasan. Kalau kepada makhluk itu betul. Kita berbuat baik kepada orang tanpa pamri tanpa mengharapkan balasan darinya. Itu betul. Tapi kita harus mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah? Masuk surga, selamat dari neraka. Makanya Allah puji orang-orang beriman tadi, para nabi dan para wali, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Mereka ingin masuk surga dan selamat dari api neraka. Iya. Kemudian, kalau kehilangan rasa harap, kepada Allah. Yang ada hanya takut. Takut sekali kepada Allah. Kurang harap atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka akan menjadi kelompok khawarij. Golongan khawarij itu orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Tapi tidak ada sifat harap. Sehingga kalau mereka melihat orang melakukan dosa besar, mereka kafirkan. Kenapa? Mereka sudah nggak harapkan ampunan baginya. Ya, dan juga orang yang punya sifat ini dia akan terjerumus dalam keputusasaan. Ya, karena saking takutnya kepada Allah, enggak ada lagi harapan kepada Allah, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia putus asa. Enggak mungkin lagi Allah mengampuni saya. Jadi enggak ada harapan terhadap ampunan Allah. Kalau rasa takutnya hilang, yang besar hanyalah harapan kepada Allah, dia jadi murjiah. Orang-orang murjiah itu Orang yang melakukan dosa dan dia enggak takut azab Allah. Kenapa? Karena yang dia ingat satu saja, Allah Maha Penyayang. Dia harapkan rahmat Allah begitu besar, kurang rasa takutnya kepada Allah. Jadi dia santai saja berbuat dosa. Maka Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adabul alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku. Kabarkan kepada hamba-hambaku Sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kabarkan juga azabku sangatlah pedih. Jadi ini dua hal yang harus kita ingat. Allah maha penyayang, maha pengampun. Tapi azabnya juga sangat pedih. Kalau begitu, kita harus mengharap rahmatnya dan ampunannya. Dan kita harus takut azabnya yang pedih. Inilah jemaah sekalian, ahlu sunnah wal jamaah. Beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Takut dan harap. Wallahu alam. Ya, silakan. Itu syair yang menunjukkan dia tawadu. Iya. Dia mengatakan, "Ya Allah, memang saya nggak pantas masuk surga, tapi saya juga takut masuk neraka." Iya. Itu menunjukkan dia tawadu, bukan bukan menunjukkan dia nggak pingin masuk surga. Dia pingin masuk surga, cuman dia tawadu. Dia nggak merasa pantas masuk surga. Iya. Dan juga tidak menunjukkan dia berprasangka buruk kepada Allah. Iya. Tetap dia harus berprasangka baik kepada Allah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apabila dia melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi itu syair yang menunjukkan dia tawaduk, bukan sama sekali dia tidak ingin masuk surga, bukan dia tidak takut neraka. Iya. Seperti itu, Pak. Wallahu alam. Ya. mungkin sebelum sana ya sekalian. Baik, Sat, jazakallahu khairan atas materinya. Iya. Nah, yang saya tanyakan berkaitan dengan kaidah di dalam kita mengkafirkan dan mungkin membidahkan gitu. Karena ini kalimat sering dilontarkan oleh orang awam untuk menyerang kita. Sementara dia tidak tahu bahwa kita ini menjelaskan hukum. Ini membedakan bagaimana? Karena kita khawatir jangan sampai ini ungkapan-ungkapan ini dimasuki mungkin orang orang munafik atau mungkin orang di luar Islam supaya orang Islam ini saling berantem Nah, dan ini kan umum orang ucapkan, oh ini ustadz ini kok sedikit-sedikit mengkafirkan, membidahkan. Ini kan umum diucapkan masyarakat. Nah, bagaimana ini kaidahnya yang benar itu Ustaz? Jazakallahu ya. khairan. Baik, baik. Benar sekali banyak orang salah paham dalam pengkafiran. Jadi ini ada dua dua sisi atau dua titik ekstrim orang yang salah paham. Yang pertama, yang gampang mengkafirkan. Gampang mengkafirkan orang. Yang kedua sebaliknya. Gampang menuduh orang suka mengkafirkan. Iya. Kenapa? Karena tidak memahami konsep pengkafiran di dalam Islam atau di dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Para ulama menjelaskan pengkafiran itu ada dua macam disebut takfirul mutlak dan takfir muayyan. Pengkafiran secara mutlak, secara umum, dan pengkafiran secara person. Ini dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama adalah pengkafiran terhadap perbuatan. Yang kedua pengkafiran terhadap pelaku. Ini dua hal yang harus dibedakan. Ya. Kalau misalkan saya mengatakan Barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini namanya pengkafiran mutlak. Pengkafiran terhadap perbuatan. Enggak ada orang tertentu yang saya sebut namanya. Beda kalau saya mengatakan si Udin misalkan, ya, Udin sudah kafir. Karena dia berdoa kepada selain Allah. Ini dua kalimat berbeda. Dua kalimat berbeda. Iya. Yang harus kita bedakan. Kalau saya langsung mengatakan Udin itu kafir, apalagi dia nggak melakukan kekafiran, maka inilah pengkafiran yang terlarang. Ya. Adapun mengkafirkan perbuatan, kalau dalil menunjukkan itu adalah kekafiran, maka kita berucap sesuai dalil. Nggak boleh kita menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah dan itu tidak bermakna semua orang yang melakukannya langsung bisa difonis kafir. Enggak bermakna demikian. Karena orang kafir itu, orang yang melakukan kekafiran itu ada dua macam. Pertama dia memang kafir. Misalkan Yahudi dan Nasrani. Maka yang seperti ini kita enggak boleh ragu. Enggak boleh ragu mengatakan mereka itu kafir. Siapa yang ragu, dia jadi kafir. Ya, Siapa yang ragu Yahudi kafir enggak ya? Nasrani kafir nggak ya? Maka dia jadi kafir seperti mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu berarti dia meragukan Al-Quran. Al-Quran sudah jelas menyatakan mereka kafir. Kalau ada orang yang ragu, Yahudi dan Nasrani itu kafir, dia menjadi kafir seperti mereka. Kenapa? Karena dia telah meragukan Al-Quran. Ya. Ini jenis yang pertama. Orang kafir yang melakukan kekafiran. Nah, yang jadi masalah jemaah sekalian, orang muslim yang melakukan kekafiran. Di dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah, itu tidak otomatis dihukumi kafir. Tidak otomatis dihukumi kafir. Jadi, kalau ada ulama yang mengatakan barang siapa berdoa kepada selain Allah, dia kafir. Itu tidak bermakna berarti dia mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang terjerumus dalam dosa itu. Tidak jemaah sekalian. Kenapa? Karena dalam ajaran ahlu sunnah, mengkafirkan orang secara person harus terpenuhi dulu padanya syarat-syarat pengkafiran. Jadi bukan berarti nggak bisa dikafirkan, tetapi berat mengkafirkannya, tidak mudah. Harus terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya hilangnya kebodohan dia, ditegakkan hujah atasnya. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidaklah mengazab sampai kami mengutus Rasul. Rasul tugasnya apa? Menjelaskan. Sehingga orang yang bodoh, orang yang belum tahu ilmunya, kemudian dia melakukan kekafiran, dia tidak bisa langsung difonis sebagai orang kafir. Tapi perbuatannya jangan ragu kita katakan. Orang yang berdoa kepada selain Allah, jangan ragu kita katakan perbuatannya itu kufur. Orangnya belum tentu orangnya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Rasul yang bertugas untuk menyampaikan. Iya. Maka dari itu, yang berhak mengkafirkan secara person itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia yang bisa menjelaskan. Menjelaskan kepada orang ini sampai dia paham Ya, sampai dia paham. Kalau sudah dijelaskan dan dia sudah paham bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kekafiran, tapi masih saja dia kerjakan, barulah dia difonis kafir. Siapa yang bisa memfonisnya? Orang-orang yang berilmu. Berarti bukan kita, orang-orang yang berilmu, para ulama. Bahkan kata Syekh Soleil Fauzan, sepatutnya orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran itu urusan fonis kafirnya diserahkan kepada mahkamah syariat. Jadi bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kekafiran dan mendakwahinya, bukan memfonisnya. Ya. Kecuali kalau sudah jelas-jelas kafir seperti Yahudi dan Nasrani, Buddha yang menyembah patung. Ya nggak boleh kita ragu. Katakan mereka adalah orang kafir. Iya. Ini sebenarnya termasuk pembahasan panjang, tapi ini secara ringkas. Kita harus bedakan. Mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan person. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dan yang kedua itu harus lebih hati-hati, tidak boleh sembarangan. Karena Nabi SAW mengatakan, Mengkala li akhihi ya kafir, faqad ba'abihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir. Maka ucapan itu pasti kembali kepada salah satunya. Artinya kalau saudaranya tidak kafir, maka dialah yang kafir. Na'udzubillah. Ya. Mungkin yang terakhir, Pak. Eh, begini Pak Ustadz, saya pernah eh, membaca ada yang namanya istilah syirik hakimiyah, yaitu di mana bahwa eh, kita selaku umat muslim baik penguasa, pemimpin maupun rakyat seharusnya tidak boleh e, menge, apa namanya mempercayai atau menjalani hukum selain syariat Islam gitu. Namun pendapat Ustadz karena eh, di Indonesia ini seperti kita tahu belum menerap, eh, menerapkan syariat Islam secara utuh gitu. Terima kasih Ustadz ya. atas penjelasannya. Syirik hakimi ya syirik di dalam berhukum, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, pada asalnya adalah syirik asgor, syirik kecil. Bukan syirik besar. Dari mana kita tahu? Itu adalah syirik kecil dari penjelasan para sahabat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 yang dimaksud kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asgar. Kufur asgar itu adalah dosa besar. Syirik asgar, syirik kecil adalah dosa besar. Bahkan dosa terbesar setelah syirik besar. Tetapi tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Keluar dari Islam. Jadi, orang yang melakukan syirik hakimiyah dalam artian dia berhukum dengan hukum buatan manusia. Hukum adat hukum hasil musyawarah manusia yang bertentangan dengan hukum Allah atau hukum peninggalan penjajah. Ya. Kadang sebagian negeri muslim aneh. Habis dijajah, penjajah sudah pergi, dia gunakan hukum peninggalan penjajah. Ya. Dia sebenarnya masih terjajah secara psikis, secara mental masih terjajah. Ya. Nah, kalau mereka menggunakan hukum itu dan ternyata bertentangan dengan hukum Islam, maka pada asalnya adalah kufur asgar, kufur kecil atau syirik kecil. Dosa besar, dosa besar, nggak main-main. Namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tetapi ulama menjelaskan, bisa saja mereka terjerumus dalam kufur akbar atau syirik besar. Kapan itu? Ketika mereka melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, mereka memiliki keyakinan bahwa hukum manusia itu sama kedudukannya dengan hukum Allah. Na'udzubillah. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Dan jemaah sekalian, ini nggak harus tunggu dia jadi pemerintah. Dia masyarakat biasa, dia bukan pemerintah, dia bukan hakim, dia bukan jaksa, tapi dia punya keyakinan. Hukum peninggalan Belanda sama saja dengan hukum Islam. Terserah kita mau yang mana. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Ya. Jadi jangan selalu melihat pemerintah. Nggak harus dia jadi pemerintah. Siapa yang punya keyakinan itu, dia kafir. Kemudian yang kedua lebih parah. Dia anggap hukum manusia, hukum adat, hukum peninggalan leluhurnya, atau bahkan hukum penjajah, atau hukum yang diadopsi dari orang-orang kafir, lebih baik daripada hukum Islam. Ini lebih parah. Ya. Kalau ada dia baca ayat atau hadis yang menerangkan hukum Islam, dia harus cocokkan dulu. Cocokkan dengan apa? Dengan budaya bangsa ya, dengan warisan leluhur, dengan hukum yang berlaku, subhanallah. Ini manusia sudah lebih tinggi kalau begitu. Ini kufur. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, dia anggap hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini dua kekafiran sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yukinun Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Artinya kalau dia tidak beriman, berarti dia tidak ber, tidak menganggap hukum Allah itu lebih baik. Iya. Kemudian yang ketiga, kapan dia menjadi kafir? Apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya, hukum di negerinya membolehkan khamar. ya, Mengizinkan pabrik khamar atau penjualan khamar. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Hukum yang bertentangan dengan syariat. Nah, sekarang kita lihat apa dasar pelegalan terhadap khamar. Kalau dasarnya karena mereka berkeyakinan khamarnya halal. Padahal dia sudah tahu Al-Quran mengharamkan. Tapi katanya haram cuma di Arab. Ya. Di sini enggak. Maka mereka kafir. Kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau alasan mereka, kata mereka, memang kami sudah tahu haram. Kami pun merasa bersalah. Cuman mau bagaimana lagi? Rakyat butuh pekerjaan. Nah, itu alasannya. Butuh pemasukan pajak. Maka ini adalah dosa besar dan tidak sampai kafir. Jadi kita harus bedakan. Dan bagian yang ketiga ini insya Allah ada pembahasannya di bab tersendiri. Akan datang insya Allah bab tentang penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak. Hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan atas kita. Sehingga apabila Allah menghalalkan, lalu kita haramkan, atau Allah mengharamkan, lalu kita halalkan, maka kita telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Jamaah sekalian mungkin kita